Wafil jumlati. Secara ringkasnya. Fataqwallahi fi sirri huwa alamatu kamalil iman. Taqwallah dalam kesendirian itu merupakan tanda-tanda kesempurnaan iman. Walahu ta'thirun azim dan itu akan memiliki pengaruh yang sangat besar fi ilqa'illah li sahibihi sana fi qulubil mu'minin. Akan memberikan pengaruh yang besar dalam ilqa illahi li sahibihi sana, dalam Allah melemparkan pujian di hati-hati kaum mukminin. Artinya dengan itu otomatis Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan pujian, kesukaan pada hati-hati kaum mukminin. Wabil hadis dalam hadis disebutkan ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها على نية إن خيرا فخيرا إن شرا فشرا Siapa yang menyembunyikan ini seorang hamba yang asarra yang menyembunyikan kerahasiaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan pada <coughs> ridanya sebagai selendangnya di kenyataan atau di alamnya, alamnya di hadapan umum. Jadi apa yang disembunyikan? Allah akan jadikan sebagai rida di alam nyatanya, di hadapan umum. In khairan, kalau kebaikan, maka kebaikan. Kalau kejelekan, maka kejelekan. Terpahami? Jadi kalau seorang menyembunyikan sesuatu yang baik, qiyamul lail misalnya, atau amal soleh yang disembunyikan atau sedekah yang disembunyikan seluruh dunia tidak tahu. Tapi jangan dikira Allah Subhanahu wa taala tidak memakaikan pakaian keindahan itu di luar, di hadapan umum. Orang ini di hadapan umum disukai, dicintai. Orang-orang itu hatinya cenderung kepadanya, melihat kebaikan tadi pada dia. Walaupun kalau ditanya, kenapa tidak tahu. Pokoknya orang ini masya Allah Padahal tidak kelihatan. Padahal yang dilakukan kebaikan tersembunyi. saya syarat. Kalau jelek, ya kejelekan. Orang ini penampilannya kayaknya baik, soleh. Tapi dia menyembunyikan buah dosa, keboliman yang orang tidak tahu kecuali dia sendiri. Otomatis Allah pakaikan selendang kejelekan pada dirinya. Sehingga manusia gak suka kepadanya. Ini barakallahu fikum disebutkan dalam riwayat-riwayat yang bermasalah memang ada kelemahan-kelemahan. Tetapi banyak akwal ulama yang membenarkan makna ini. Makna yang terkandung di dalamnya. Ruya hada marfu'an wa ruya an Ibn Mas'ud min qawlih. Ada riwayat-riwayat yang marfu kepada Nabi, sampai kepada Nabi, ada yang hanya berhenti pada sahabat. Ini ucapan sahabat saja, seperti ucapan Ibnu Mas'ud dari ucapan beliau. Lihat sekarang ucapan sahabat yang kedua. Qala Abu Darda. Berkata Abu Darda. lihat taqi ahadukum antal anahu qulubul Hendaklah berhati-hati salah seorang kalian. Jangan sampai hati-hati kaum mukminin melaknatnya. Hati-hati kaum mukminin membencinya, melaknatnya. Wahuwa la yashur. Dalam keadaan dia tidak merasa. Yakhlu bima'asillah. Yaitu dia menyendiri dengan kemaksiatan kepada Allah. Fayulqillahu lahul bughda fi qulubil mu'minin. Maka Allah lemparkan kebencian di hati-hati kaum mukminin. Lihat Rasulullah SAW ya. Kata Abu Darda, jangan sampai orang-orang mukmin membenci kamu, melaknat kamu. Karena engkau menyendiri dengan kemaksiatan, bersembunyi dengan kemaksiatan, akhirnya Allah lemparkan kebencian di hati-hati mukminin. Walaupun mukminin tadi tidak tahu perbuatan tadi tersembunyi, tetapi entah lihat dari mana, apa dari laut muka, dari mata atau dari apanya, mereka merasa bahwa ini orang tidak beres. Mukminin merasa bahwa orang ini tidak murni, hanya berpura-pura di hadapan kita. Ini barakallahu fikum secara makna sama dengan yang tadi. Dipakaikan pakaian kejelekan. Padahal kejelekannya tersembunyi. Tetapi apa yang tersembunyi tadi dipakaikan sebagai pakaiannya. Sehingga orang langsung melihat kejelekannya. Qala Sulaiman At-Taimi. Berkata pula Sulaiman At-Taimi. Inna rajula la yusib ad-dhanba fi sirri fayusbihu wa alaihi madlatuhu وقال غيره إن العبد لا يذنب الذنب فيما بينه وبين الله ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه kata Sulaiman At-Taimi seseorang yusibu dzan melakukan dosa. Fisirri di kesendiriannya, di kerahasiaannya. Fayusbihu maka pagi harinya dia keluar wa alaihi mudlatuhu atasnya ada bekas dosanya. Wa qala ghairuhu, berkata pula ulama yang lain. Innal 'abda la yudnibu dzanba. Seseorang berbuat dosa fima bainahu wa bainallah, dosa yang hanya diketahui antara dia dengan Allah saja. Tuma yaju ila ikhwani, kemudian dia datang ke saudara-saudaranya. Fayarawna athara dzalika 'alaihi. Ternyata saudara-saudaranya melihat tanda-tanda dosa pada dirinya. وهذا من أعظم أدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا ini من أعظم الأدلة dari sebesar-besar dalil-dalil atas adanya Allah adanya ilah adanya Tuhan yang hak al-mujazi yang selalu membalas bidarratil a'mal membalas dengan daratil amal, darratul potongan-potongan terkecil. Mithqala daratin. Yang membalas sekecil-kecil amalan di dunia sebelum di akhirat. Membalas sekecil-kecil amalan di dunia sebelum akhirat. Kalau dia berbuat kebaikan, Allah balas walaupun sekecil apapun di dunia sebelum akhirat. Demikian pula kalau dia berbuat dosa sekecil apapun ada balasannya hatta syaukah kata Ibn, kata Abu Bakar Siddiq hatta syaukah walaupun duri yang menyucuk kaki kita itu adalah karena satu dosa dan akan ada dosa yang terhapus dengan duri itu dosa kecil kecil wala yudayyi' indahu 'amalu 'amilin Allah tidak menyia-nyiakan amalan di sisinya seorang amil pun amal amilin tidak menyia-nyiakan amalan seseorang yang mengamalkan sedikit pun. Wala yanfa' min qudratihi hijabun walastita. Maka tidak bermanfaat di hadapan qudratihi, di hadapan kekuasaan Allah, enggak bermanfaat. Hijabun walastita. Hijab enggak bermanfaat, sembunyi juga enggak bermanfaat. Istitar sembunyi, enggak bermanfaat. Ya mungkin manusia tidak tahu. Tetapi Allah SWT tetap tahu dan tetap membalas. Maka Esa faedah sembunyi-sembunyi. La yanfa min qudratihi. Enggak ada manfaatnya di hadapan kekuasaan Allah. Hijabun wala stitarun. Apakah dia bersembunyi di balik hijab ataupun dia merahasiakannya, enggak ada manfaatnya. Allah tetap membalas. Dan di antara bentuk balasannya adalah orang-orang mukmin tahu kalau dia ini memiliki dosa yang tersembunyi. Ada berbagai macam bentuk-bentuk sebab, walaupun manusia merincikannya, tetapi kita jawab dengan jawaban bahwa itu mungkin, tapi tidak pasti. Dia mungkin, tapi belum tentu karena itu. Sebab disebutkan dalam hadisnya tadi pakaian, disebutkan asal pengaruh. Maka rincian tadi mungkin benar, mungkin tidak. Mungkin ya, mungkin tidak. Seperti orang yang na'udzubillah sering onani atau sejenisnya itu mukanya berbeda mukanya ada kelainan secara kejiwaan ini barakallahu fikum bisa dilihat pengalaman beberapa santri seperti itu apakah itu yang dimaksud mungkin tapi nggak bisa dipastikan yang jelas mesti orang-orang mukmin tahu kalau dia berbuat sesuatu yang kita nggak tahu. Qul Qala dikatakan selanjutnya Fasa'idu man aslaha ma bainahu wa bainallah. Maka sa'id orang yang berbahagia adalah seorang yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah. Fa'inahu man aslaha ma bainahu wa bainallah. Siapa yang memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah, aslahallah ma bainahu wa bainal khalqi. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan makhluk-makhluknya. Kalau dia dalam keadaan memperbaiki hubungannya dengan Allah, artinya dalam sendirian pun dia tahu Allah melihat dan sebagainya sehingga hubungannya masya Allah. Maka niscaya hubungan dengan manusia baik. Kawan dan lawan segan kepadanya. Kawannya apalagi mencintainya. Lawannya juga segan kepadanya. Ini orang begini dan begitu. Memuji dalam hati mereka Wa man iltamasa mahamidan nas. Tapi sebaliknya, siapa yang mencari pujian manusia Bisukhtillah. dengan kemurkaan Allah SWT. Ada hamiduhu minan nasi lahu dhamman. Maka berubah uh, kembali ada kembali hamidu pujiannya kepada dari manusia berubah menjadi cercaan. Saya ingin dipuji tapi dengan sesuatu yang dosa. Mungkin dia dapat, tetapi ternyata pujian itu jadi cercaan. Bagaimana punya jadi cercaan? Orang yang dipuji oleh orang jelek jadi tercela dia. Tercela. Sebab yang mujinya orang-orang jelek. Maka pujian tadi justru jadi cercaan buat dia. Ternyata orang ini disukai sama ahlul bidah, ahlul hawa, munafik, musuh-musuh Allah. Orang-orang begini, orang-orang begitu. Itu tidak bagus. Sehingga walaupun kayaknya dapat pujian, ada hamiduhu minan nasi lahu dhamman. Ternyata pujiannya tadi berubah jadi dam, jadi cercaan. Qala Abu Sulaiman Al-Khasiru Man abda nasi saliha a'malih saliha amalih wabaraza bil qabihim min huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Abu Sulaiman, Orang yang rugi adalah orang yang menampakkan pada manusia kebaikan amalannya. Menampakkan kepada manusia amal solehnya. Tetapi dia tunjukkan amalan dosanya yang qabih, amalan jeleknya kepada yang lebih dekat pada dirinya daripada urat lehernya. Itu orang yang paling rugi. <clears throat> Amal solehnya ditunjukkan kepada manusia. Ini yani di hadapan umum, oh, saya begini, saya begini, saya begitu. Tetapi dosa-dosanya dia tidak tunjukkan pada manusia. Tetapi khusus dia tunjukkan kepada yang maha tahu, yang maha dekat, yang lebih dekat dari ulat leher, urat lehernya. Itu Allah SWT. Ini berarti Al-Khasir, serugi-rugi manusia, sebodoh-bodoh manusia. ومن ومن ومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح di antara yang paling mengagumkan dari apa yang diriwayatkan dalam masalah ini adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Ja'far As-Sa'ih. Qala, dia katakan, "Kana Habibun Abu Muhammad tajiran yukid darahim." Bahwasanya Habib Abu Muhammad seorang pedagang yang yukrid darahim menggolang dirham-dirhamnya famarra dzata yaumin maka dia suatu hari melewati Fa'idha huwa bisibyanin yal'abun dia melewati anak-anak yang sedang bermain-main faqala ba'dhum li ba'd berkata sebagian mereka terhadap sebagian lain qad jaa telah datang akilur riba ini datang orang tukang makan riba maka Abu Muhammad tadi menundukkan kepalanya ketika anak-anak tadi menjuluki sebagai pemakan riba. Wa qala ya Rabbi afashita sirri ila sibyan kata orang tadi ya Allah apakah engkau bukakan rahasiaku kepada anak-anak kecil itu dari mana tahu anak kecil itu faraja fajama amalahu kullah maka dia pulang ke rumahnya dia kumpulkan seluruh hartanya Waqala ya Rabbi inni asirun. Kemudian berkata Abu Muhammad, Ya Allah, wahai Rabbku, inni asir. Aku sungguh tawananmu. Wa inni qad ishtaraitu nafsi minka. Dan sekarang aku ingin memerdekakan diriku. Membeli diriku darimu. Ini dengan sadaqah. Bihadal mali. Dengan harta ini. Fa'atiqni. Bebaskanlah aku ya Allah. Maka dia keluarkan semua hartanya untuk sadaqah. Falama asbaha, ketika pagi harinya, dia tasaddaq bil mal, dia sedekahkan seluruh hartanya tadi. Wa akhadha fil ibadah dan mulai dia beribadah, beribadah. Tuma <clears throat> marra dzata yaumin bi ulaika sibyan. Satu hari dia lewat lagi melewati anak-anak tadi. Falamma ra'ahu qala ba'dhum li ba'd. Maka anak-anak tadi berbicara sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Uskutu, uskutu. Diamlah kalian. Maka jaa Habibul Abid diam kalian. Telah lewat seorang ahli ibadah, Habib. Fabaka. Maka menangislah Habib Abu Muhammad. Menangis, waqala ya Rabbi, anta tadummu marratan mutahmadu marratan, wa kulluhu min indik. Wahai Rabbku, engkau mencerca sesekali, engkau memuji sesekali, dan semuanya dari sisimu. Anak-anak tadi tidak tahu. Apa yang dilakukan Abu Muhammad Al-Habib ini di rumahnya, di tokonya, tidak tahu. Dan dia perbuat juga sembunyi. Anak-anak tidak tahu. Tapi kenapa? Di awal mereka mengejeknya dengan pemakan riba. Tetapi kedua, dia menyatakan ini Habib ahli ibadah akan lewat. Diam, diam, diam. Jangan ribut kalian Qauluhu <clears throat> ini dikatakan ajab maruwiya di antara yang mengagumkan dari kisah-kisah tentang masalah ini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali pada hadis. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tanhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Lama kana al-'abdu ma'muran bitaqwa fi sirri wal alaniyah ketika seorang hamba diperintah untuk bertakwa dalam kerahasiaan ataupun dalam alaniyah ma'annahu la budda an yaqa' minhu ahyanan tafriq fi taqwa walaupun ma'annahu kita terjemahkan walaupun walaupun la budda an yaqa' walaupun mesti akan terjadi ahyanan kadang-kadang tafriq fi taqwa kekurangan dalam masalah takwa mesti saja manusia pasti terjadi ketergelinciran, kekurangan. Ima kiba adil ma'murat, apakah dengan meninggalkan beberapa perintah-perintah? Au bertika biba adil makmurat atau dengan mengerjakan beberapa yang dilarang. Mesti saja manusia terjadi seperti itu. Fa'amruhu fa'amarahu an yaf'ala ma yamhu bihi. Maka Nabi mengajarkan sesuatu yang akan menghapusnya. Subhanallah. Setelah disuruh untuk bertakwa dimanapun Anda berada, disuruh untuk bertakwa apakah di depan manusia ataupun di kesendirian. Tetapi Nabi mendapatkan berita dari Allah bahwa pasti namanya manusia akan terjerumus dalam dosa. Maka ada solusinya. Setelah berusaha, berusaha, berusaha, kalau masih ada kejeblos, masih ada terpleset, maka ikuti kejelekan itu dengan kebaikan segera. Atbi'i sayyi'ata al-hasanah. Ikuti sayyi'ah dengan hasanah yastamhuha. Fa'amaruhu an yaf'ala ma yamhu bihi. Maka Nabi memerintahkannya untuk mengerjakan sesuatu yang akan menghapus dosa-dosanya. Sayyi'ahnya. Wahuwa, yaitu an yattabi'aha bil hasanah. Ikuti dengan kebaikan. Dan kandungan maknanya ada di dalam ayat Al-Quran. Yaitu ucapan Allah Azza wa Jalla وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل tegakkanlah salat di dua penghujung siang dan di tengah malam Innal hasanat yudhibna sayyiat Sesungguhnya kebaikan akan menghapus kejelekan Zalika dzikra lidzakirin Yang demikian adalah peringatan untuk mereka yang mau mengambil peringatan Syahid yang menjadi dalil adalah kalimat innal hasanat yudhibna sayyiat bahwa kebaikan-kebaikan akan menghapus kejelekan-kejelekan. Imma dengan kebaikan yang lebih besar atau sama. Gak akan terhapus kalau kejelekannya besar, kebaikannya kecil. Jadi nilainya secara syar'i. Maka tidak akan terhapus atau paling tidak hanya terkurang saja. Tetapi yang akan menghapus adalah yang setimbang atau lebih. Wafis ini di dalam dua kitab sahih dari Ibnu Mas'ud bahwa seseorang asaba min imra'atin qublah dalam dua kitab sahih diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ada seseorang yang terjatuh pada satu ciuman kepada perempuan Tuma Nabi SAW. Kemudian mendatangi Nabi SAW. Fadzakara dzalika lahu. Maka disebutkan dosanya kepadanya. Fasakatan Nabi. Nabi pun dia. Hatta nazalat hadil ayat. Sampai turun ayat ini. Aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail Innal hasanat yudhibna sayyiat. Fada'ahu. Maka Nabi panggil orang tadi ketika turun ayat ini. Ketika dia pertama datang, Nabi hanya diam. Tidak menjawab. Setelah turun ayat ini, da'ahu dipanggil oleh Nabi. Faqara'aha alaih dibacakan ayat ini. Faqala rajul ada lahu khasah Ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk saya ayat ini? Tidak. Balin nasi ammah, bahkan ini untuk seluruh manusia. Ini apakah khusus untuk saya dan khusus untuk kasus ini? Tidak. Ini untuk seluruh manusia. Tentunya barakallahu fikum diiringi dengan taubat dan penyesalan karena orang tadi sudah mendatangi Nabi dan menyesal, aku terjatuh dalam dosa. Maka dijawab dengan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Wa qad wasafa Allahu al-muttaqin fi kitabih بمثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الوصية في قوله عز وجل dan telah disifatkan oleh Allah orang-orang muttaqin di dalam kitabnya, Al-Quran. Seperti yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Di dalam wasiatnya. Yaitu kalimat Allah Azza wa Jal وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ samawati wal ard u'iddat lil muttaqin Bersegeralah kepada ampunan Allah, kepada ampunan dari Rabb kalian, wajahnya dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang yang takwa. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Siapa muttaqin? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra. Yaitu yang berinfak dalam keadaan suka atau dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaib dan dalam keadaan menahan marah dan memaafkan manusia. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang muslimin. Masih belum selesai. Kata Allah, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ yaitu orang yang kalau mengerjakan satu dosa fahisyah atau zalamu anfusahum atau mendolimi dirinya sendiri dakarullah dia ingat Allah fastaghfiru li dzunubihim kemudian dia minta ampun pada Allah atas dosa-dosanya Wa man yaghfirudz dzunuba illallah dan siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu dan tidak israr, tidak terus-menerus atas apa yang mereka lakukan. Wahum ya'lamun dalam keadaan mereka tahu. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim. Bagi mereka balasan dari Allah Taala yaitu ampunan. Dan siapa yang berbuat kebaikan tadi Allah balas mereka dengan ampunan dari Rabb mereka. Wa dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha kekal dalam selama-lamanya wa ni'ma ajrul amilin. Jadi itulah sebaik-baik balasan orang-orang yang beramal saleh. Sangat jelas ayat ini bahwa seorang muttaqin adalah yang selalu berinfak dalam keadaan apapun dan selalu beramal saleh dalam keadaan apapun, sendirian atau di depan manusia. Kemudian kalau berbuat dosa, tidak terus-menerus. Segera taubat, segera menyesal, zakarullah, minta ampun pada Allah, dan kemudian dia tidak israr. Maka mereka lah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. al muttaqin bimuamalatil khalqi bil ihsan. Digambarkan orang yang takwa adalah orang yang bermuamalah dengan makhluk-makhluknya dengan baik bil infak yaitu dengan sedekah. Yang kedua wa mil ghaib dan menahan amarah. Wal afu anhum dan memaafkan manusia. Ini semua amal saleh. Al hasanat. Al hasanat yudhibna as Fajama'a baina wasfihim bi badlin nada wa ihtimalil adha wa hadha huwa ghayatu ghayatu husnil khalqi maka dikumpulkan oleh Allah Taala sifat mereka para muttaqin bibadlin nada wahtimalil ada dikumpulkan dua perkara satu mengeluarkan apa yang dia punya kedua memikul beban yang susah memaafkan itu memikul beban menahan marah juga sama artinya dia berkorban dengan dua sisi mengorbankan hartanya dengan sadaqah dan mengorbankan perasaannya. Korban perasaan. Perasaan jengkel, perasaan marah ditahan oleh dia. Tidak dipuaskan. Bahkan yang keluar dimaafkan. Wahada huwa ghayatu husnul khuluq. Dan ini adalah puncak kebaikan akhlak. Puncak kebaikan akhlak. Kalau ada orang yang bertanya namanya akhlak yang baik itu kayak apa sih? Kamu mengorbankan hartamu dan mengorbankan dirimu untuk mereka. Itu dikatakan akhlak yang baik. Kalau ternyata harus mengorbankan perasaannya, ya ngalah. Itu akhlak baik. Kalau ternyata dia butuh bantuanmu, bantu dia. Benar? Itu akhlak yang baik. Alladhi wassa bihi Mu'ad. Inilah inti husnul khuluq yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Mu'ad. Ya ini hadis yang sekarang kita bahas. Wa khaliqin nas bihuluqin hasan. Kan itu akhir hadisnya begitu. Ittaqullah itu makunta, bertakwalah pada Allah dimanapun anda berada. yakni apakah sendirian atau depan umum. Yang kedua, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Hapuslah kejelekan dengan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Tsumma wasafahum bi annahum. Kemudian Allah sifati mereka bahwa mereka idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Mereka kalau berbuat dosa atau mendolimi dirinya sendiri, dzakarullah. Selalu ingat Allah dan kemudian minta ampun pada Allah Taala. Walam yusirru ala alaiha. Dia tidak israf di atasnya Padalla ala annal muttaqin qad yaqa minhum ahyanan. Ini menunjukkan bahwa orang muttaqin kadang terjadi padanya dosa. Tetapi tidak terus-menerus segera taubat, segera sadar, segera sadar. Yaqa minhum ahyanan kabair, terjadi pada mereka dosa-dosa besar atau fawahish wasagair atau dosa-dosa kecil hiya dhulmun nafs yaitu mendolimi dirinya sendiri lakinnahum la yusirruna alaiha tetapi mereka tidak israr, tidak terus-menerus. Baru mengerjakan sebentar atau sekejap sudah merasa, kenapa saya berbuat seperti ini? Sudah sadar dia. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Balian turun Allah aqiba wuqu'iha. Bahkan kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai berbuat dosa. Fa yastaghfirunahu wa yatubuna ilaihi minha. Maka mereka minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dari dosa tersebut. Wat dan yang namanya taubat adalah tarkul israr. Yang namanya taubat adalah tidak israr. Tidak terus-menerus. Kalau terus-menerus namanya bukan taubat. Yang namanya taubat adamul israr atau tarkul israr, tidak terus-menerus. Wa mana qawlihi dan makna ucapan dalam ayat tersebut Dakarullah ingat Allah apa maknanya? Maknanya zakaru azamatahu. Ingat keagungan Allah. Wa syiddata batshihi wa intiqamih. Dan ingat dahsyatnya balasan Allah. Dahsyatnya azab Allah. Batsh. <coughs> Azab Allah. Intiqam balasan Allah. Wa ma tawa'ada bihi ala al ma'asiyati minal iqab. Dan ingat ancaman Allah atas kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah Allah ancamkan dari balasan-balasan. Itu mana ingat Allah, ingat balasannya, ingat kemurkaannya, ingat ancaman-ancamannya. Fayujib dalika lahum rujuk. Akhirnya mesti bagi dia untuk rujuk. Untuk berhenti. Filhal, saat itu juga. Filhal, di saat itu juga. Walistighfar. dan kemudian minta ampun. Watarkal israr, dan tidak terus menerus Wa qala Allah Ta'ala dan Allah berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, Ida massahum, kalau disentuh ta'ifun minasy syaitan, kalau disentuh dengan sentuhan dari syaitan, tadakkaru. Dia langsung ingat, langsung sadar. Faidahum mubtirun, tiba-tiba mereka pun melihat bahwa oh, ini tipu daya syaitan. Saya terbawa. Saya tergiring. Astagfirullah. Langsung sadar dia. Kemudian dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. sahihain dan dalam dua kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala aznaba 'abdun danban faqala rabbi inni 'alimtu dhanban inni 'amiltu dhanban فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب disebutkan dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dikatakan bahwa seorang hamba berbuat dosa kemudian berkata Rabbi wahai Rabbi inni amiltu danban aku mengerjakan dosa Faghfirli, ampunilah aku. Maka Allah berfirman, Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru Hambaku tahu bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa. Wa yakhudul bidzan yang akan memaklumi atau memaafkan dosa. Qad ghafartu li abdi. Aku telah mengampuni dosanya. Summa aznama Ban akhar, kemudian dia berbuat dosa lagi, dosa lain. Ila an qala fir rabi'ah sampai empat kali. Setelah dosa yang kedua, hamba tadi mengatakan wahai Rabbku, aku berbuat dosa lagi. Aku minta ampun kepadamu. Kata Allah, hambaku tahu bahwa aku mengampuni dosa. Aku sudah ampuni dosanya. Kemudian berbuat dosa lagi. Dan berkata lagi, Rabbi, ini adnabtu danban. Wahai Rabbku, aku berbuat dosa lagi. Ampunilah dosaku. Maka Allah berfirman lagi, hambaku tahu bahwa aku maha pengampun. Aku ampuni dia. Sampai yang keempat. Ini diringkas oleh dia. Ila anqala firrabi'ah. Sampai kemudian berkata di yang keempat. Falyamal masya'a. Ditambah kalimatnya. Dia tahu. Bahwa dia memiliki Rob yang maha mengampuni dosa. Maka silakan beramal apapun yang dia mau aku akan ampuni. Ini barakallahu fikum hati-hati jangan sampai disalah <clears throat> Ayat-ayat seperti inilah yang banyak membawa orang salah paham, kemudian mereka mengentengkan dosa. Karena kalimat terakhirnya, "Falyamal ma Silahkan. Mau berbuat dosa apapun. <clears throat> Aku akan ampuni dia. Padahal diceritakan dari awal perhatikan. Dia minta ampun Rabbku. Ampunilah aku. Artinya bukan dosa orang Israel. Bukan dosa orang yang terus-menerus, tapi dosa orang yang begitu berusaha takut, begitu berusaha takut. Maka kalau engkau seperti itu, maka engkau adalah mukmin. Aku akan ampuni. Yani madama ala hadhil hal. Berarti selama keadaannya seperti itu. Kullama adnama dhanban istaghfara minhu. Setiap dia berbuat dosa, menyesal. Taubat pada Allah Ta'ala. Maka niscaya Allah Ta'ala maha tahu. Bahwa dia adalah orang yang takut pada Allah, beriman pada Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dosa, bukan orang yang berbuat dosa terus kemudian mengatakan nanti akan diampuni tenang saja, nanti akan diampuni tenang saja. Dosanya terus nggak berhenti. Itu bukan itu. Karena itu israr. Sudah sebutkan tadi taubat adalah tarkul israr. Namanya taubat itu tidak terus-menerus. Kalau terus-menerus namanya bukan taubat. Wa fi min hadis Abi Bakr As-Siddiq. Dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. hal, ma asarra man istaghfara walau ada fil yaumi 70 marrah. Tidak termasuk seorang yang israr kalau dia beristighfar. <clears throat> walaupun walaupun dia mengulang dalam sehari 70 kali berhenti lagi, pelan lagi, berhenti lagi. Itu bukan isra. Itu bukan isra. Isra itu ini jalan. Istighfarnya jalan, dosanya juga jalan, nggak pernah berhenti. Tapi kalau berhenti, menyesal, ulangi lagi, berhenti, menyesal, ulangi lagi, maka itu bukan isra. Walaupun kembali dalam satu hari 70 kali. وخرج الحاكم من حديث عقبة ابن عامر أن رجلا أتى النبي فقال Ya Rasulullah, ahaduna yudnib. Dalam riwayat Hakim dari hadis Uqbah bin Amir menceritakan bahwa seseorang datang kepada Nabi kemudian berkata, "Ya Rasulullah, salah seorang kami berbuat dosa." Fala yuktab alaih, dicatat. Kalau thumma yastaghfir minhu. Kemudian dia minta ampun pada Allah qala yang lahu wa yusabu alaih. Allah akan ampuni dia <clears throat> dan akan dihapus dosanya. Kalau fayaudu fayuznib. Ya Rasulullah kemudian dia orang mengulangi lagi dan berbuat dosa lagi. Ditulis lagi kata Allah. Yuktab alaih. Kata Nabi SAW. Kalau yastaghfir minhu wa yatub. Kemudian diminta ampun lagi dan bertaubat. Kalau yughfar lahu wa yutab alaih. Diampuni lagi dan kemudian diterima taubatnya. Dihapus lagi. Bagaimana kalau mengulangi lagi? Bagaimana kalau mengulangi lagi? Kata Nabi SAW, Wala yamallullah hatta tamallu. Allah gak akan bosan sampai kalian bosan. Berarti ini bantahan terhadap <clears throat> satu orang yang berbicara kalau sudah berbuat kufur kemudian bertaubat kemudian kufur lagi taubat lagi maka yang ketiga kali nggak akan diampuni selama lamanya. Fahadah kadibun wa itu kedustaan. Tidak ada seorang ulama punya perbuatan seperti itu. Kalau dia taubat lagi, masuk Islam lagi diterima. Hatta ini tiga kali atau empat kali. Ini barakallahu fikum. Karena tidak ada satu dalil pun yang menutup pintu taubat kecuali pada dua perkara. Ketika nafas sudah di nyawa sudah di kerongkongan dan ketika matahari terbit dari dari tempat terbenam. Adapun sebelum itu pintu taubat masih terbuka. <clears throat> Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Wa kharraja Tabrani bi isnadin dha'ifin an Aisyah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan Tabrani dengan sanad yang lemah. Sudah pernah sampaikan ya. Biasanya dibawakan hadis yang baik. Mengapa? Karena makna kandungannya sama dengan hadis yang sahih. Biasanya begitu. Jadi hanya sekedar mendukung saja. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Ja'a Habibun Ibn al-Harith ila Nabi. Datang Habib Ibn al-Harith kepada Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, inni rajulun miqrafun lidzunub. Ya Rasulullah, aku ini orang yang banyak berbuat dosa. Maka Nabi bersabda, Hatub ilallah ya azza wa jalla. Kalau begitu taubatlah kepada Allah azza wa jalla. Qala atubu, aku bertaubat. Tsumma a'ud, tetapi aku mengulangi lagi. Fakullama adnabtu Fakullama adnabta fatu. Kata Nabi, kalau kamu berdosa lagi, ya tobat lagi. Setiap kamu berbuat dosa, bertobat lagi. Kalau ya Rasulullah, idan taktur dunubi. Ya Rasul kalau begitu dosaku semakin banyak, semakin banyak. Qala Allahi aktar min dunubi. Maafnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak dari jumlah dosamu. Maafnya Allah aktar, lebih banyak min dunubik dari dosa-dosamu wahai Habib bin Harith. Ini bersamaan dengan hadis yang disebutkan dalam dua kitab sahih. Artinya jangan putus asa, terjerumus lagi dalam dosa, tobat lagi. Terjerumus lagi, ya tobat lagi. Terus dan bersungguh-sungguhlah taubat hendaklah punya tekad. Ada beberapa kekeliruan yang merata atau bukan merata, banyak terjadi kalau <coughs> tidak merata mengatakan bahwa syarat taubat itu adalah istighfar, menyesal, kemudian tidak mengulangi. Itu salah-salah taubat kan? Ini salah. Salah. Dan itu yang bikin orang banyak bingung ketika dibahas masalah ini. Istighfar, kemudian e, minta ampun, menghentikan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi bukan syaratnya tidak mengulangi, syaratnya bertekad untuk tidak mengulangi. Walaupun ternyata mengulangi lagi, taubat hmm. lagi. Bukan batal taubat yang lalu karena mengulangi. Karena syarat taubat tidak boleh mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi itu syaratnya. Harus ada keinginan untuk berhenti. Beda dengan orang yang sekedar astagfirullah, astagfirullah, tapi dia rencana. Besok mau berbuat lagi. Ya berarti nggak punya penyesalan dia. Nah itu yang bukan taubat. Yang namanya taubat harus ada penyesalan dan bertekad untuk tidak mengulang. Sehingga kalau dia bertekad untuk tidak mengulang, kenyataannya entah mungkin banyak fitnah di daerahnya, di negerinya, terjadi lagi, terjadi lagi, dosa yang mirip, maka menyesal lagi, berbuat lagi, maka ini Allah nggak akan bosan memaafkan. La tamal, la yamallullah hatta tamallu. Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Wa fil musnadi min hadits Abdullah bin Amr Dalam musnah disebutkan dari hadis Abdullah bin Amr. Salah ya? Betul sampai sini. Salah ya, وخرج وخرج بمعناه min hadithi Anas marfu'an bi isnadin dhaif wa bi isnadihi an Abdullah bin Amr dan dengan sanad yang sama dari Abdullah bin Amr qala man dzakara khati'atan amilaha siapa yang menyebutkan satu kesalahan yang dia kerjakan fawajila qalbuhu minha dalam keadaan dia malu terhadap dosa yang dia kerjakan dan minta ampun pada Allah lam yahsibha lam yahbisha syai'un hatta yamhaha maka enggak ditahan oleh Allah sampai dihapus jadi disebutkan di sini. Syaratnya apa? Wajil. Ada perasaan menyesal, malu, takut pada Allah Taala. Ini namanya taubat. Maka kalau seperti ini keadaannya, Allah akan hapus dosanya. Kalau dia minta ampun seperti itu. <coughs> Walaupun kemudian mengulangi lagi, kemudian dia semakin malu pada Allah Taala, minta ampun lagi, menyesal lagi, maka demikian masih tetap orang itu akan diampuni oleh Allah Taala. Dan biasanya bukan Allah yang bosan, Allah tidak akan bosan. Justru orang tadi yang bosan. Tiga kali, keempat kali, kemudian ah, lah, males lah, tak ampun terus. Justru salah sungguhnya. Akhirnya setelah itu berbuat dosa seenaknya tidak lagi minta ampun. Bosan minta ampun. Astagfirullahaladzim. Itu yang bahaya. Itu yang sering terjadi pada mereka-mereka yang israr. Qala rawa Ibnu Abi Dunya bi isnadihi an Ali. قال خياركم كل مفتن تواب قيل فإن عاد قال يستغفر الله ويتوب قيل فإن عاد قال يستغفر الله ويتوب قيل فإن عاد قال يستغفر الله ويتوب قيل حتى متى قال حتى يكون الشيطان هو المسوس diriwayatkan dengan dari oleh Ibn Abi Dunya dalam sanadnya dari Ali bin Abi Thalib khiyarukum kullu mufattanin tawwab. Orang pilihan kalian, orang baik kalian adalah orang yang terfitnah kemudian bertaubat. Jadi orang terbaik kalian itu bukan orang yang maksud tidak punya salah, bukan. Tapi orang terbaik kalian adalah orang yang mufattanin, yang terfitnah dengan satu dosa, tetapi tawab. Selalu minta ampun, bertaubat, minta ampun, bertaubat. Ditanya, Fain'ad, bagaimana kalau dia ngulangi? Minta ampun lagi pada Allah dan bertaubat. Bagaimana kalau ngulangi? Minta ampun lagi kemudian bertaubat. Bagaimana kalau ngulangi? Terus berkali-kali ditanya, bagaimana kalau ngulangi? Ya astagfirullah wa yaitu Sampai si penanya berkata, hatta mata. Sampai kapan? Allah hatta yakunu syaitan huwal masur. Sampai syaitan yang menyesal. Kenapa syaitan menyesal? Percuma goda orang ini. Minta ampun terus akhirnya setan malas godanya mulai orang itu jadi jadi semakin baik dari sebelumnya karena satu sudah menjauh sudah sudah capek goda dia Ana sudah berupaya untuk menjerumuskan dia minta ampun lagi hilang lagi usahanya dia sudah merasa besar hilang lagi sampai setan yang wahsur Maksud itu merasa jengkel menyesal eh, kapok uh, susah asa barakallahu fikum وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا التائب من الذنب كمن لا ذنب له kata Ibnu Majah dari hadis Ibnu Mas'ud secara marfu orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa waziyadah dan ada tambahan apa tambahannya disebutkan dalam ayat Allah Taala <clears throat> siapa yang bertaubat dan beramal saleh maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepadanya. Yubadilillahu sayyiatihim hasanat. Allah gantikan dosanya jadi hasanat. Dia bukan cuma dihapuskan, diganti hasanat. Dalam tafsir ayat itu dikatakan dia diampuni dosanya. Taubatnya sebagai ibadah yang berpahala. Kemudian dosa-dosanya yubadilillahu sayyiatihim hasanat. Sayyiatnya dirubah jadi hasanat. Berarti bukan hanya ladan balahu, tetapi bahkan beramal saleh dia. Mendapatkan pahala amalan saleh. Wa qila lil Hasan, "Ala yastahi ahaduna min rabbih yastaghfiru min dhunubihi tsumma ya'ud?" Dikatakan kepada Al Hasan seperti Al Basri rahimahullah. Tidakkah seseorang dari kita malu kepada Rabbnya? Minta ampun dari dosanya, mengulangi lagi. Kemudian minta ampun lagi, kemudian mengulangi lagi Itu pertanyaannya. Qal, faqala dijawab oleh Al-Hasan, wadda syaitan law dhafira minkum bihadihi, fala tamallu minal istighfar. Syaitan itu berharap kalau kamu seperti ini. Ini malu untuk minta ampun lagi. Entahlah. Itu syaitan berharap. Mudah-mudahan dia bosan minta ampun. Wadda, wadda itu berkeinginan sangat Asyaitan, lau dhafira minkum bihadi. Kalau dia berhasil mendapatkan dari kamu penyesalan untuk taubat. Uh, bukan penyesalan, kapok dari taubat. Atau bosan dari taubat. Itu syaitan berharap. Mudah-mudahan kalian bosan. Fala tamallu minal istighfar. Maka jangan tamallu. Jangan bosan untuk minta ampun. وروي عنه أنه قال ما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين Bahkan diriwayatkan dari beliau Al Hasan mengatakan bahwa itu akhlaknya mukmin Berbuat lagi dosa, minta ampun lagi. Itu akhlaknya ya Yani anal mukmin kullama adnab tab. Yani orang mukmin kalau berbuat dosa bertobat. Kalau berulang lagi, ya tobat lagi. qad ruwiya al mukmin mufattanun tawab. Diriwayatkan pula bahwa mukmin adalah mufattanun tawab yang terfitnah bertaubat, terfitnah bertaubat. Waruya min hadis Jabir dan disebutkan dalam hadis Jabir yang juga disebutkan sanadnya dhaif. Al mu'min wahin raqi'un fas fasa'idun man halaka ala raqi'ihi ma ala raq'ihi. Mu'min <coughs> adalah wahin raqi'. Raqi' dengan dengan qaf ya, bukan dengan kaf. Kalau dengan kaf ruku, tapi dengan kaf itu menambal Mukmin itu berbuat satu yang jelek menambalnya dengan kebaikan dengan taubat. Itu mukmin. Fasa'idun man halaka ala ruqa'ihi. Maka seorang yang berbahagia adalah yang mati dalam keadaan sudah menambal semua kekurangan-kekurangannya. Dosa-dosanya. robek sebelah sini tambah sebelah sini robek lagi sebelah sini tambah sebelah sini tambah tambah lagi ya itu begitu keadaannya kalau dibiarkan hancur malah bisa jadi imannya yang akan hilang suatu saat Mau min mendalik وقال Umar ibn Abdul Aziz في خطبته berkata Umar bin Abdul Aziz dalam khutbahnya Man ahsana minkum falyahmadillah siapa yang berbuat baik di antara kalian bersyukurlah dengan memuji Allah alhamdulillah Waman asaa dan siapa yang berbuat jelek, falyastaghfirullah, hendaklah minta ampun pada Allah. Fa innahu la budda li aqwamin min an ya'malu amalan wadhafaha Allahu fi riqabihim. Kalau berbuat jelek, minta ampun. Karena sungguhnya mesti bagi satu kaum, bagi kaum-kaum untuk mengerjakan amalan-amalan yang memang sudah Allah tentukan di leher mereka. Wa katabaha alaihim. Allah sudah catat perbuatan itu atas mereka. Artinya mesti seorang manusia akan terjerumus, tergelincir, berbuat salah, berbuat dosa. Itu manusia. Mahalul khata wa Tempat kesalahan dan kealpaan. Wafi riwayatin ukhra anhu dari riwayat lain dari beliau qala ayyuhan nas man alamma bidanbin falyastaghfirullah wahai manusia Siapa yang merasakan jeleknya dosa, alamnya itu merasa sakit dengan dosa, falyastaghfirullah. Hendaklah minta ampun pada Allah. Wal yatub. Hendaklah bertaubat. Fa in ada kalau dia ngulangi, falyastaghfirullah wal yatub. Minta ampun lagi pada Allah dan bertaubat lagi. Fa in ada kalau mengulangi lagi, minta ampun lagi kepada Allah dan bertaubatlah. Fa innama hiya khataya mutawwaqah fi a'naqir rijal karena itu adalah kesalahan-kesalahan yang sudah ditentukan di leher-leher manusia. Artinya manusia pasti akan berbuat dosa. Wa innal halak kullal halak fil israr 'alaiha dan kebinasaan sebenar-benarnya kebinasaan kalau dia israr terus-menerus, nggak ada rasa takut, nggak ada taubat, nggak ada istighfar, terus dengan santai, itu yang akan membinasakan. Halak kullal halak al-israr 'alaiha saya nyari situ pada peta-peta di mana pantasnya berhenti wa mana hadha an al abd la budda an yaf'ala ma qaddara alaihi min ad maknanya bahwa seorang hamba mesti akan mengerjakan apa yang qaddara alaihi mesti akan mengerjakan apa yang ditakdirkan atasnya dari dosa-dosa sebagaimana Nabi SAW menyatakan kutiba ala ibni adam hadzuhu minaz zina Allah sudah tuliskan untuk anak Adam bagiannya dari zina. Wa huwa mudrikun dzalika la mahala dan dia mesti akan menghadapinya, tidak mungkin tidak. Ini hadis sahih. Akhraj al-Bukhari Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Allah sudah catat bagian seorang hamba dari zina. Dan dia pasti akan mengerjakannya tidak mungkin tidak ada yang zina dengan matanya. Zina mata adalah pandangan. Ada yang berzina dengan tangannya, yaitu memegang dan membelai. Ada yang zina dengan sampai ujungnya apakah dia membenarkannya dengan kemaluannya atau mengingkarinya. Asyahid pada kalimat wahuwa mudrikun dalika la mahala. Masing-masing ada bagiannya. Ini kena sekian, ini kena sekian, ini sekian, ini sekian. Walakin Allah jala abdi mahajan. Tetapi, walaupun ditakdirkan masih akan kena masing-masingnya, tetapi Allah menjadikan seorang hamba makhrajan, jalan keluar. Mimma waqa'a fihi minadzan dari apa yang terjadi dari dosa-dosa. Wa mahahu bit Allah akan hapuskan dengan taubat wal istighfar dan minta ampun. Fa'in fa'ala kalau dia melakukannya, faqad takhallasa min syarri dan kalau dia sudah bertaubat, sudah istighfar, maka dia telah terbebas dari kejelekan dosa tadi. Wa in ala dan kalau terus menerus halaka dia akan binasa. Intah. wasallam.